Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa, wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Naam, pembahasan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis. Sabar ya, sebentar ya. Naam barakallahu fikum. Sekarang kita memasuki pembahasan al-musalsal. Pembahasan al-musalsal. Nah, musalsal ini nah barakallahu fikum masing-masing perawi menyebutkan sama persis dengan yang diriwayatkan dari gurunya tadi. Misalkan kalau gurunya melihat dalam keadaan senyum, itu nanti dia ketika lewati sudah senyum itu loh. Paham ya? Kalau misalkan si A ini ketika melihat hadis dengan merengut wajahnya, itu nanti B ketika meriwayatkan hadis juga merengut wajahnya. Jadi sampai pada yang disampaikan itu sampai merengut semua. Sisi lain seperti musalsal namanya seperti itu. Kita lihat nanti ya. Al-musalsalu ta'rifu wa fa'idahu, faidahnya dan juga pengertiannya. Al-musalsal mattafaqar ruwatu fihi 'ala syai'in wahid ya kan? Musalsal itu adalah hadis yang disepakati oleh para perawi di atas satu keadaan. Nah, atas satu keadaan. Fi Fima yata'allaku birrawi aw riwayah. Keadaan ini berkaitan dengan perawi yang menyampaikan hadis itu atau riwayatnya. Paham belum? Kalau yang menyampaikan hadis mulai dari awal senyum, itu nanti ketika menyampaikan hadis sudah senyum. Paham ya? Berarti kan rawinya. Tapi nanti kalau hadisnya adalah lafaz misalkan na barakallahu fikum anna fulanan berarti nanti semua hadis anna fulanan, anna fulanan, anna fulanan. Paham belum? Lafaz seperti itu. Jadi ini nanti kalau di dalam na barakallahu fikum baikunian disebutkan apa itu? Tabasama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada yang ketika menterikan hadis kemudian berdiri. Jadi nanti kalau menyampaikan hadis dia berdiri juga gitu loh. Karena ketika ngambil hadis sebelumnya dari gurunya, gurunya ketika menyampaikan hadis berdiri setelahnya. Paham ya? ba'da an hadatsani. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga yang setelah menyampaikan hadis senyum. Itu nanti ketika nyampaikan hadis juga senyum. Nanti atau ngambil hadis juga senyum gitu loh. Kita ini musalsal seperti itu. Allah musta'an. Nah, ini kebanyakan hadisnya dhaif. Kebanyakannya hadisnya dhaif. Ada yang sahih. Nah, barakallahu fikum cuman kebanyakannya dhaif. Kita lihat. Misaluhu fi ma yata'allaqu rawi. Sekarang contohnya yang ada keterkaitan dengan perawinya. Kan ada dua jenis tadi. Ima kembali pada atau kembali pada riwayatnya. Hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, hadisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, inni la uhibbuk." Sungguh aku mencintaimu. Usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi dubri kulli salatin taqul, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, Rasulullah mengatakan, la tada'anna, jangan sekali-kali kamu meninggalkan setiap akhir salatmu itu dengan ucapan Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah berilah pertolongan kepadaku. Ala dzikrika untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik dan senantiasa memperindah, memperbaiki ibadah kepadamu. Paham maksudnya ini ya? Nah, di sini, nah barakallahu fikum, ini kalau antum perhatikan baik-baik, Rasulullah ketika menyampaikan seperti itu, ya Mu'ad inni la uhibbuk usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul nah hadisnya itu tadi jadi ini para ulama berbeda pendapat mengenai akhir salat ini maksudnya akhir salat sebelum salam itu atau akhir salat ketika selesai zikir terakhir nah barakallahu fikum sebagian mereka ada mengatakan alam ruas ya, perkara bebas mau antum baca ini ketika akhir zikir itu enggak masalah atau akhir salat ketika tasyahud antum baca empat perlindungan itu Paham ya? Setelah itu ditutup dengan ini. Allahumma a'inni nanti dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat. Faqad dzakaru anna kulla man haddatsa qala liman rawahu anhu ana uhibbu. Ini. Faqul Allahumma a'inni ila akhir. Jadi, sungguh mereka telah menyebutkan bahwasanya masing-masing masing-masing perawi yang menyampaikan hadis. Nah, qala liman rawah, dia berkata kepada orang yang meriwayatkan hadis darinya, ana uhibbu. Paham belum? Jadi masing-masing perawi dari A sampai B, C, D, E misalkan itu semuanya sama mengatakan ana uhibbuk. Ada lafaz ana uhibbuk. Paham ya? Sebagaimana Rasulullah ketika mengucapkan kepada Mu'ad bin Jabal. Itu namanya musalsal namanya. Paham Nah, barakallahu fiikum. Itu yang berkaitan masalah perawinya. Atau contoh yang lain barakallahu fiikum yang Anda sebutkan tadi dalam makmatan Baikuni yang sudah dibacakan tadi, eh, kalau misalkan gurunya itu menceritakan hadis tersebut dalam keadaan berdiri, maka yang berikutnya nanti ketika nyampaikan juga berdiri juga. Paham ya? Nah, atau misalkan dia ketika men mengambil dari gurunya kok ketika menyampaikan sambil tersenyum atau setelah itu tersenyum, itu pun setelah nanti ketika menyampaikan juga sama tersenyum. Apa maksudnya ya? Seperti itu misal sal Wa misaluhu fi ma yata'allaq bi riwayah. Sekarang contohnya yang ada keterkaitan dengan riwayat. Qaulul Bukhari fi sahih. Ucapan Imam Bukhari dalam sahihnya, haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi Qala haddatsana al-A'mash, qala haddatsana Zaid bin Wahab, qala haddatsana Abdullah ya'ni Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nah, ini nanti nah barakallahu fikum semuanya pun menyampaikan harus ada lafaz wa huwa shadiqul masduq. Seperti itu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla Hadisnya sudah kita lewati dan sudah kita hafal barakallahu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian diciptakan, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. 40 hari dalam keadaan nah setetes air mani. 40 hari berikutnya berubah menjadi kumpulan darah. 40 hari berikutnya menjadi kumpulan daging. Naam. Mahum mau insyaallah nih ya. Faqat tasalsala bi ittifaqir ruwat ala sighatin wahid wa yahaddatsana. Na'am barakallahu fikum ini berarti pakai lafaz hadatsananya yang diambil ya. Afan tadi ana bilang wa wasatul masduq. Cuman yang diambil sini berarti sigohnya bentuk periwayatannya itu berarti lafadznya hadatsana ya semuanya faqat tasalsala dan sungguh telah berentet bersambung dengan kesepakatan para perawi mereka berada di atas sigoh bentuk satu maksud maksudnya bagaimana periwayatan penyampaiannya satu sigoh bukan anba'ana wala akhbaran hadatsana semuanya paham maksudnya ya hadatsana hadatsana hadatsana enggak lafadz hadatsana campur lagi akhbarana paham maksudnya ya hadatsana semuanya Wa misal nam, wa misal dzalik law tasalsala bilafdin. Ya kan? Contoh yang seperti itu juga, kalau seandainya orang itu bertasal bertasalsul perawi dengan satu lafaz, an fulan, Jadi, nah barakallahu fikum misalkan an fulanin, an nanti juga sana juga sama. Ketika meriwayatkan juga an fulan, Sama gitu loh, persis. Nah, Aw tasalsala bikaunihi awal haditsin sami' sami'ahu min syaikhihi aw akhir haditsin atau tasal sul, nah berentetan atau senantiasa sama terus dalam keadaan apa? Penyampaian awal hadis yang dia mendengarnya dari syekhnya atau akhir hadis. Jadi nanti kalau perawi ini mengatakan, inilah hadis yang pertama kali aku dengar dari syekhku. Paham ya? Itu nanti kalau perawi yang berikutnya meriwayatkan harus ngomong kayak gitu juga. Inilah hadis yang pertama kali aku dengar dari syekhku. Paham belum? Nah, kemudian atau contoh yang lain, inilah hadis yang apa? Yang paling terakhir hadis yang paling aku yang aku dengar dari syekhku. Nanti perawi yang berikutnya ketika menyampaikan juga harus menyebutkan itu. Paham ya? Ini hadis yang terakhir yang aku dengar dari Syekhku. Seperti itu. Namanya apa? Namanya musalsal. Namanya musalsal. Wa faidatu musalsalil faedah musalsal apa? Bayanu dhabtir ruwat fi akhdhi ba'dihim min ba'dih. Menjelaskan apa kekuatan hafalan perawi tersebut di dalam mengambil hadis pada sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Kalau menunjukkan dia kuat hafalannya, dia persis menceritakan apa yang dia ambil dari gurunya. Gurunya dulu ketika menceritakan sambil senyum, dia pun ketika nyampaikan juga sambil senyum karena bisa dikatakan sama gitu cara menyampaikannya. Mahum. Kemudian ketika gurunya menyampaikan haddatsana pakai lafaz haddatsana, dia pakai lafaz haddatsana juga. Paham ya? Tapi kalau sudah gurunya menyampaikan haddatsana, dia pakai akhbarana, nah, ketahuan di situ sudah bisa dikatakan hafalannya enggak sekuat yang pertama. Mahum insyaallah ya. Itu tujuannya apa? Menjelaskan tentang kekuatan hafalan perawi tersebut. Di dalam mengambil apa? Hadis sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wa enam wa inayati kulli wahidin bittiba'i man qablahu dan juga menjelaskan apa perhatian penuhnya masing-masing perawi untuk mengikuti orang yang sebelumnya dalam riwayat hadis. Mahum salah ya, tujuannya itu. Naam. Adapun untuk masalah tahamul hadis ada, tahamul itu mengambil hadis, ada itu menyampaikan. Itu pada pertemuan yang akan datang Insya Allah kita akan membahasnya sedikit demi sedikit Insya Allah tinggal tiga lembar lebih sedikit lagi kita akan selesaikan kitab ini Insya Allah taala barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu alamin